قال الله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Allah Subhanahu wa taala berfirman, anzartukum naran talazza." Maka aku peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Yang di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperingatkan manusia tentang neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang dia diutus untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang menjawab dakwah beliau dengan surganya dan memberikan peringatan akan dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang melanggar dan tidak mau mengikuti perintah rasulnya tersebut. Basyiran wa nadhira sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, karena itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Faqal, "Angzartukumun nar, angzartukumun nar, angzartukumun nar." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ya Aku peringatkan kalian dari neraka. Aku peringatkan kalian dari neraka. Aku peringatkan kalian dari neraka. Kemudian beliau mengatakan, ya, sampai-sampai ya, suara beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut didengar sampai ke pasar-pasar. Padahal beliau saat itu berkhutbah di masjid beliau. Karena memang neraka ikhwanifillah seorang muslim hendaknya senantiasa meminta pertolongan kepada Allah untuk dijauhkan darinya. Bagaimana tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam Sungguhnya apimu ini, api kalian itu adalah satu bagian saja dari 70 bagian api neraka jahanam. Maka para sahabat berkata, "Inna halakafiyatun ya Rasulullah." Sungguhnya ya, panas yang ada di dunia ini sudah cukup. Maka beliau menegaskan kembali bahwasanya ya, neraka jahanam itu fuddilat Bitis atin wasitina juz'an. Neraka jahanam itu berarti dilebihkan berapa kali? 69 kali dari panasnya api yang ada di dunia ini. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati neraka tersebut dengan taladza. Fa anzartukum naran taladza. Ai tasta'irru wa tatawaqqadu yaitu menyala-nyala, bergejolak. Siapa orang yang masuk dalam neraka yang bergejolak ini? La yaslaha illal ashqa. Tidaklah akan memasukinya ya, kecuali orang-orang yang celaka. Siapa orang-orang celaka ini? Alladhi kadzdzaba wa tawalla. Sifatnya yaitu orang yang kadzdzaba bil khabar mendustakan khabar-khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidaklah menyampaikan suatu perkara kecuali atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa tawalla dan berpaling 'anil amr dari perintah Allah dan perintah Rasulnya neraka yang disifati dengan taradha juga Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam ayat yang lain. Di antaranya surat Al-Ma'arij. Kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Kalla ya, sekali-kali tidak innaha ladha sesungguhnya neraka jahanam itu adalah neraka yang menyala-nyala Nazza'atan lishawa. yang karena panasnya tersebut sifatnya apa? Nazza'atan lishawa. Ya, mencabut ya. Rambut-rambut ada di kulit kepala manusia. Untuk siapa neraka yang sifatnya seperti ini? Tad'u man adbara wa tawalla. Memanggil-manggil orang-orang yang adbara bil paring mundur tidak mau menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. tawalla dan ya, berpaling dari melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir sama dengan ayat ini, fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Yang dalam surat Al-Ma'arij tad'u man adbara wa tawalla. Ya. Berarti sifat neraka yang lazza ini ya, bagi mereka-mereka yang mendustakan berita-berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita-berita Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan apa yang datang dari beliau berupa risalah kemudian tidak mau melaksanakan apa-apa yang menjadi tuntunan beliau ya, berupa perintah dan larangan. Berarti kazzaba wa tawalla. Oleh karena itu Ibnu Katsir mengatakan kazzaba itu dia tidak mau beriman dengan hatinya. Watawalla dan tidak mau menundukkan diri dengan mengamalkan apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW dengan anggota badannya. Wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Dan akan dijauhkan darinya dari apa? Dari neraka yang Allah Subhanahu wa taala sifati tadi dengan taladdah menyala-nyala bergejolak. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan? Al-atqa, yaitu orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sifat orang yang bertakwa ini yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yaitu orang yang memberikan hartanya, mensedekahkan hartanya yatazakka dan membersihkan harta tersebut. Qala ta'di rahimahullahu ta'ala bi an yakuna qasduhu bihi tazkiyata nafsih wa tadhhiraha min adh-dhunubi wal adnas qasidan bihi wajhallahi ta'ala yaitu dengan menjadikan tujuan utamanya adalah membersihkan jiwanya dan mensucikannya dari dosa-dosa dan kotoran-kotoran. dan bihi wajah Allah. Mengharapkan dengan sedekahnya tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Fadalla hadza ala annahu idza tadammana al-infaqu al-mustahabbu tarka wajibin kadainin wa nafaqatin wa nahwihima fa innahu ghairu masyru'in. Maka yang demikian ini menunjukkan bahwasanya suatu infak yang mustahab, yang disunahkan, jika dia mengandung peninggalan perkara-perkara yang wajib, jadi dia berinfak dengan infak yang mustahab. Tapi dengan infak yang mustahab tersebut, malah dia terjatuh dalam apa? Dalam kemaksiatan yaitu meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Seperti hutang. Karena menyaur hutang, melunasi hutang itu wajib. Wa nafakatin kadainin wa nafakatin wa nahwihima. Ya. Yaitu hutang dan juga apa menafkahi siapa-siapa yang berada di bawah tanggungannya dan yang semisal dengan kedua hal tersebut dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Maka yang demikian itu fa innahu ghairu masyru'. Sungguh tidak disyariatkan. Jadi suatu perbuatan yang keliru seorang berinfak dengan infak yang mustahab tapi malah meninggalkan perkara yang wajib bal takunu atiyatuhu mardudatan inda katsirin minal ulama. Bahkan ya, pemberiannya tadi ya, itu menjadi tertolak menurut kebanyakan para ulama. Karena apa? Karena dia melakukan suatu amalan yang sunnah tapi terjatuh dalam dosa karena meninggalkan perkara yang wajib li'annahu la yatazakka bi fi'li mustahabbin yufawwitu alaihi wajib. Ini sisi pendalilannya. Kenapa Imam asy sadi berdalil dengan ayat ini bahwasanya orang yang berinfak dengan infak yang mustahab tapi meninggalkan yang wajib tidak diterima ya li'annahu la yatazakka bi fi'li mustahabbin yufawwitu alaihi wajib di sini karena dia ya, tidaklah bisa mensucikan dirinya dengan melakukan perbuatan yang mustahab tapi dengan perbuatan tersebut malah menjadikan dia meninggalkan perkara yang wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, mereka-mereka yang dijauhkan dari neraka alladzi yu'ti malahu yatazakka. Mengeluarkan hartanya dan apa? mensucikan dirinya. Sehingga dengan mengeluarkan harta tersebut dia menjadi bersih. Bersih hartanya dan bersih dirinya dari dosa-dosa. Bagaimana bisa seorang kemudian berinfak dengan infak yang mustahab tapi mengotori dirinya dengan dosa karena terjatuh dalam kemaksiatan berupa meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan padanya. Ini di antara faedah dari surat ini yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian ikhwani fillah, jangan kemudian kita salah paham bahwasanya yang dimaksud dengan zakat di sini adalah zakat mal. Ya. Bukan yang dimaksud di sini memberikan hartanya, yang dimaksud adalah zakat mal karena kewajiban zakat kapan diturunkan? Diturunkan di mana? Di Madinah. Nah, di Madinah dan surat ini apa? suratnya Makkiyah. Ya. Berarti yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan alladzi yutima lahu yatazakka di sini bukan zakat mal akan tapi ya pemberian secara umum ya, bersedekah secara umum sebab saat itu Allah belum mewajibkan zakat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qala Allah Ta'ala wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ai laisa li ahadin min al khalqi ala al atqa ni'matun tujza. Illa waqad kafa'ahu 'alaiha. Menjelaskan tentang sifat atqa tadi yang tidak Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Yaitu pertama, dia memberikan hartanya, ya, membersihkan diri dari dosa-dosa dan membersihkan hartanya dari kotoran-kotoran. Taib. Dan ya, tidak ada baginya ya, budi dari seorang yang butuh untuk dibalas. Karena ikhwanifillah, seorang memberi, terkadang memberi karena ingin membalas budi seseorang sehingga pemberiannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat orang ini adalah orang yang memberi yang tidak ada satupun dari makhluk mempunyai apa budi kepada orang ini sehingga butuh untuk dibalas. Karena tidaklah satu budi pun telah dibalas oleh orang ini. Sehingga ketika ada orang mempunyai budi kepadanya, dia telah membalasnya warubbama rubbama baqiya lahul fadlu wal minnatu 'alan nas. Bahkan terkadang ya, dia masih menyimpan keutamaan dan masih menyimpan ya, budi kepada orang lain. Ya, sebaliknya ini. Ya. Bahkan sebaliknya malah orang lain berutang budi padanya. Maka orang yang seperti ini fatamah 'abdan abdanillah li'annahu raqiqu ihsanihi wahdah. Maka berarti pemberian tersebut adalah apa? Murni. Dan keadaan orang itu juga murni sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita semua adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hamba-hamba dari makhluk-makhluknya. Wa amma man baqiyat alaihi ni'matun nasi falam yujziha wa yukafi'ha fa innahu la budda an yatruka linnas wa yaf'al lahum ma yanqusu ikhlasahu. Lihat. Dan adapun orang yang masih mempunyai utang budi kepada manusia dan dia belum membalasnya, maka sungguhnya yang demikian itu mesti harus meninggalkan meninggalkan sesuatu karena manusia dan melakukan sesuatu juga karena manusia tersebut. Sehingga dengannya keikhlasannya keikhlasannya pun berkurang. Berarti di sini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza adalah orang-orang yang memberi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena siapapun. Bukan karena ingin balas budi kepada makhluk. Dan bukan perkara-perkara yang lain. Semata-mata ikhlas karenanya dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, "Illa wajhi rabbihil a'la." kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wala saufa maka dia yaitu orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-atqa akan ridha dengan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kemarin dalam surat al duha Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi nabinya wala saufa yu'tika rabbuka fatardha Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu apa-apa yang menjadikan kamu rindu Dan di sini Allah menjanjikan bagi al-atqa demikian pula wala saufa yardha Qala ta'di rahimahullahu taala وهذه الآية وإن كانت wa لأبي بكر mutanawilatan رضي الله عنه as-Siddiq radhiyallahu anhu بسببه innaha dan ayat ini walaupun dia mencakup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahkan dikatakan bahwasanya ayat tersebut turun disebabkan Abu Bakar As-Siddiq di antara sebab turunnya ayat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq fa innahu radhiyallahu anhu ma li ahadin indahu min ni'matin tujza hatta wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya Abu Bakar As-Siddiq itu tidaklah dia berhutang budi kepada siapapun kecuali dia telah membalasnya. Karena memang Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau masuk Islam sudah dikenal dengan kedermawanannya dan mempunyai budi yang sangat baik kepada kabilah-kabilah yang lain, bahkan para pemimpin kabilah. Hatta wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ya, tidak pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali budinya telah dia balas. Kecuali apa? Illa nikmatar rasul. Kecuali nikmat yang berupa diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepada kita semua. Allati la yumkinu jazauha yang tidak mungkin seseorang untuk membalasnya. Kecuali nikmat ini. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa rasul yang mulia ini. Wa hiya ni'matud da'wah ila dinil Islam wa ta'limil huda wa dinil haq, yaitu nikmat dakwah kepada agama Islam dan mengajarkan manusia al-huda jalan petunjuk wa dinil haq dan agama yang hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu fil huda wa dinil haq." Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda wa dinil haq. Yang al-huda apa maknanya telah lewat dalam pelajaran di mufidah ini. Sebagian ulama memaknakan apa al-huda Naam, al-ilmu nafi' wa dinil haq al-amalu salih. Fa inna lillahi wa rasulihi al-minnah ala kulli ahadin. Karena sungguhnya bagi Allah dan Rasulnya nikmat yang diberikan kepada semua orang. Rasul mempunyai budi bagi setiap kaum muslimin yang tidak akan mungkin kaum muslimin membalasnya minnatan la yumkinu laha jazaa'un wala muqabalatun. Satu nikmat yang tidak mungkin dibalas. Fa innaha mutanawilatun kulli man ittasafa bihadzal wasfil fadil. Karena sungguhnya ayat ini ya, mencakup semua orang yang bersifat dengan sifat yang mulia ini. Jadi yang dimaksud oleh di rahimahullah ta'ala bahwa ayat ini bukanlah khusus untuk Abu Bakar saja. Walaupun dikatakan bahwasanya sebab turunnya ayat ini adalah Abu Bakar, kan tapi kaidah dalam at-tafsir sebagaimana telah kita lewati al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Bahwasanya menjadi ibrah adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Maka karena lafaznya umum bagi semua orang yang bertakwa. Kemudian memberi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan wajahnya maka dia juga akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan la tidak akan masuk ke dalam neraka falam yabqa li ahadin alaihi al khalqi ni'matun tujza fabaqiyat a'maluhu khalisatan wajhillah ini sifat orang yang mulia tadi ya. tidak tersisa pada dirinya budi dari makhluk pun yang butuh untuk dibalas sehingga amalannya murni semata-mata mengharap Allah Subhanahu wa taala Walihada qal illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Kecuali mengharapkan wajah Rabb yaitu zat yang menciptakan, zat yang menguasai dan zat yang mengatur al-a'la yang maha tinggi. Wala sawfa yarda. Hadzal atqa bima yu'tihi Allah min anwa'il karamati wal matubat. Maka sungguh orang yang bertakwa ini akan ridho dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan berupa bermacam-macam karamah dan ganjaran-ganjaran yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Walhamdulillahirabbil Dari sini ikhwani fillah kita ketahui bahwasanya jalan seseorang untuk bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertakwa kepadanya. Yang takwa telah kita ketahui maknanya melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di atas basirah, di atas ilmu. Semata-mata karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dikarenakan takut atas nerakanya. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi golongan yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari neraka tersebut.